السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im على عبدك ورسولك حبيبنا ونبينا محمد Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah Untuk Ummu Salamah untuk saudah dan untuk seluruh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semoga selawat itu bersambung untuk putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terutama untuk Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan semoga selawat juga bersambung untuk para sahabat Nabi yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk kembali membahas tentang indahnya agama Islam ini agar kita semakin yakin ketika mengamalkan agama Allah semakin penuh dengan keimanan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya berterima kasih kepada pengurus Masjid Istiqamah. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidahnya selalu kepada semua yang ada di sini. Ada sebuah doa yang doa itu selalu dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Setiap pagi beliau membaca Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan الله Ya Allah, <clears throat> aku memohon kepadamu ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama diminta oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau meminta ilmu yang bermanfaat? Karena dengan ilmu itu seorang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Seorang bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Kebanyakan kita itu memulai doanya dengan meminta rezeki. Selalu rezeki yang diminta. Ilmu yang diminta pertama kali. Bayangkan wahyu yang pertama kali turun itu Iqra. Iqra itu turun di sebuah lembah yang tidak ada sekolahan di sana di sebuah negeri yang bisa baca lebih sedikit daripada yang bisa baca. Bahkan bisa dihitung yang bisa baca Mereka menyebut orang-orang yang bisa membaca dan bisa berenang di Mekah itu dengan sebutan Al-Kamil. Orang yang sempurna. Karena udah bisa baca dan bisa berenang. Kadang pasir belajar berenang di mana mereka? Di tempat yang nggak ada sekolahan belajar membaca di mana mereka? Tapi ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar mereka menjadi umat ikhra, umat yang berilmu, umat yang selalu membaca. Tapi ingat, Rasul menjelaskan dalam doanya yang diminta itu tidak sembarangan ilmu. Tapi yang belum minta adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ada di antara kita yang sekolah dari SD sampai jadi profesor. Terakhir selesai jadi profesor di penjara. Subhanallah. Jadi sekolah bertahun-tahun ujungnya di penjara gitu. Ilmunya bermanfaatnya. Setelah bertahun-tahun seorang sekolah itu kepingin memberikan manfaat. Tapi kalau ternyata dia kepada diri sendiri tidak bisa memberikan manfaat, apa gunanya? Dan puncak dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama. Di antara semua ilmu. Ilmu nafiah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim. Innama yakshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah ini para ulama. Karena orang semakin kenal Allah, semakin takut. Semakin takut kepada Allah, semakin mendekat. Dan itu berbedanya <clears throat> tatkala kita takut kepada sesuatu dan tatkala kita takut kepada Allah. Manusia yang takut dari singa, dia akan lari dari singa. Tapi seorang hamba yang takut kepada Allah akan lari kepada Allah. Bukan lari dari Allah. Tapi lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan fafirru ilallah. Larilah kalian kemana? Kepada Allah. Dari mana kita bisa lari kepada Allah? Tatkala kita punya ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Islam menganjurkan orang berilmu. Tidak memerangi ilmu Islam itu. Segala ilmu yang bermanfaat silahkan dipelajari. Selama itu bermanfaat. Tidak seperti agama-agama lain. Ada sebagian agama yang tidak suka dengan penelitian-penelitian. Bahkan kalau kita lihat abad pertengahan Eropa sana, itu banyak ulama-ulama yang dibantai. Tatkala mereka belajar, meneliti, yang hasil penelitian mereka bertentangan dengan doktrin-doktrin dari gereja-gereja pada waktu itu. Sehingga banyak yang dibunuh, salah satunya Galileo Galilei, siapa lagi mereka itu dibantai oleh yang dalam Islam tidak. Selama ilmu yang bermanfaat silahkan. Kemudian yang kedua yang diminta oleh Rasul oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam warizqan tayyiban Rasul meminta rizki Tapi rizki itu tidak sembarangan rizki Sebagaimana ilmu tadi tidak sembarangan ilmu Yang diminta dalam rizki pun tidak sembarangan rizki Beliau meminta rizkon toyiban Rizki yang toyib Rizki yang baik, yang halal Yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita mengetahui bahwa Allah tidak menerima kecuali yang toyib. Orang ngasih makan anaknya nggak toyib, nggak berkah. Orang bekerja di tempat yang haram tidak berkah. Banyak sebagian umat Islam yang bekerja di tempat-tempat yang seharusnya mereka tidak bekerja di sana. Ketika ditanya seperti orang-orang yang kerja di diskotik, yang kerja jualan barang-barang haram selalu berdalih gimana Ustaz sudah rizkinya di sini subhanallah siapa yang tahu rizki kita di situ Allah memang sudah menentukan rizki semuanya tapi Allah mengingatkan agar kita tidak mencari kecuali yang tayyib Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum Makanlah dari yang baik dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Maka ingat, tatkala berdoa, jangan hanya meminta rizki yang luas. Rizki yang banyak. Kualitas doa kita, itu sebanding dengan kualitas ilmu kita. Orang yang ilmunya sedikit, lihat cita-cita dia. Jika melihat dengan cita-cita orang yang yang nggak pernah sekolah, bapak kepingin jadi apa? Ya mungkin saya kepingin buka warung. Cita-citanya seperti itu. Karena memang gak pernah belajar dia. Coba kita tanyakan kepada orang belajar, itu kepingin jadi apa? Anak ingin menjadi orang yang bermanfaat buat negeri ini. Jadi apa gak apa-apa lah. Yang penting ngasih manfaat sama negeri ini. Mau jadi dokter, mau jadi apa yang penting anda bisa memberikan manfaat. Orang yang gak pernah belajar doanya mungkin ya Allah Aku kepingin mobil ya Allah. Subhanallah. Ada orang yang kepingin mobil Avanza aja lah. Yang satu doanya, ya Allah aku kepingin Alphard ya Allah. Beda. Ini permintaannya Avanza, ini permintaannya Alphard. Sama-sama mobil, tapi kualitasnya berbeda. Karena ini orang yang dia tahu cuma mobil Avanza. Tapi orang itu tahu mobil yang lebih mewah, oh mobil Alphard Kita lihat doanya orang-orang alim. Kebanyakan orang kalau berangkat umroh minum air zam-zam, masya Allah. Doanya minta apa? Minta sehat, minta rizki, kemudian minta ya minta supaya urusannya dimudahkan. Al-Fudail bin Iyad tatkala dia mendatangi tempat minum air zam-zam. Setelah dia ambil dulu kan pakai sumur air zam-zam. Dia ambil. Kemudian dia menghadap kepada ke Baitullah, kepada Kaabah. <clears throat> Kemudian dia bercerita kepada Allah, Allahumma haddatsana fulan an fulan. Dia mengatakan ya Allah telah mengajarkan kepadaku guruku dari gurunya, dari sahabat Nabi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma uzamzam lima syuribalah." Air Zamzam -zam itu sesuai dengan niat meminumnya. Air zam-zam itu sesuai dengan niat meminum. Fudel mengatakan fa inni ashrabuhu li mahsyar. Ya Allah, aku minum air zam-zam ini supaya aku tidak kehausan di padang mahsyar. Bayangkan. Pandangannya menerawang sampai ke padang mahsyar dia. Bukan sekedar kesehatan di tubuhnya, karena dia tahu di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun di sini mungkin. Atau 100 tahun paling lama. Tapi di padang mahsyar satu hari sama dengan 1.000 tahun. Masya Allah. Setelah berdoa itu, Fubail meminum. Maka kita bagaimana doa seseorang itu berbanding dengan ilmunya. Ada orang yang diminta cuma dunia saja. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا yang diminta dunia saja ya Allah minta anak supaya sukses supaya punya pekerjaan supaya memiliki usaha, memiliki istri, memiliki anak-anak. Mintanya dunia, Allah kasih yang dipinta. Tapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. akhiratnya dapat apa-apa karena yang diminta hanya dunia. Wa minhum man yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Subhanallah. Ada orang yang doanya dunia akhirat. Ketika dia minta dunia, dia tidak lupa meminta akhirat. Kita memang hidup di dunia. Kita butuh modal. Kita butuh ongkos kita datang ke masjid ini kalau rumahnya jauh butuh kendaraan. Maka minta rizqan toyiban. Minta rizki yang toyib ya Allah. Yang halal. Yang ketiga ini minta oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa amalan mutaqabbala. amalan yang diterima tidak semua amal kualitas amalannya bukan minta amalan kathiro minta amalan yang banyak tidak Karena ada orang yang beramal ternyata dengan amalannya masuk neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tabrani dan hadis ini sahih. Innar rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal lahu salat. yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang sholat 60 tahun sholat, tidak ada satupun sholat dia yang diterima 60 tahun dia sholat. Kenapa Rasul SAW mengatakan rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Asal-asalan sholat. Yang penting sholat. Banyak orang berkata, Ustaz, sudahlah kita ini yang penting sholat. Allah berfirman, Fawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Celaka orang yang sholat. Ternyata orang yang sudah bersolat pun, beribadah pun masih ada yang celaka. Kenapa nggak sempurna ibadahnya? Tidak menjaga syarat-syarat dan rukun diterimanya amalan itu. Sholatnya lalai, riak dalam sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menuju ke Masjidil Aqsa untuk menerima kuncinya Masjidil Aqsa. Ketika mau masuk ke sana dia bertemu dengan orang-orang dengan jenggotnya yang putih-putih, orang-orang tua. Nangis Umar bin Khattab melihat itu. Maka ditegur oleh Abu Ubaidah. Nah, kalau nggak salah Abu Ubaidah, panglimanya pada waktu itu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman. Innahu Nasrani. Ini orang Nasrani yang yang jenggotnya putih-putih nih. Oh, Kok ada apa nangis seperti itu maksudnya? Kata Umar iya. Aku ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Subhanallah. Amilah nasibah Orang itu beramal, beribadah, capek. Gak main-main ibadahnya. Bersungguh-sungguh dia beribadah. Taslana Tapi masuk ke neraka yang panas. Ketika orang beribadah dan salah langkah, salah jalan, maka yang ada adalah naron hamia. Neraka yang panas. Maka Rasul berdoa meminta amalan mutakabbala. Amalan yang diterima ya Allah. Apa syaratnya amalan yang diterima? Yang pertama ikhlas lillahi taala. Setelah ikhlas dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, dalam berdoa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini salah satu keindahan agama Islam. Ketika berdoa tidak perlu perantara. Kapan aja mau doa, di mana aja berdoa, mau pakai bahasa apa saja silahkan. Orang yang nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Bengkulu. Bahasa Bengkulu bahasa apa? Hah? Mirip sama Padang itu kan. Pakai bahasa Padang. Bisa, bisa didengar sama Allah SWT. Terkadang orang umroh bingung, Ustaz baca doa apa Ustaz? Saya ini bahasa Arab nggak bisa Ustaz. Ya Bismillah. Minta pakai bahasa apa saja. Allah itu tidak hanya faham bahasa manusia. Bahasa burung. Bahasa semut. Bahasa semua binatang Allah memahami mereka. Maka dalam Islam kalau mau berdoa nggak perlu perantara. Boleh kita ini minta doanya orang soleh yang masih hidup. Seorang anak minta doa sama orang tuanya. Pak, doakan pak, saya mau ujian. Nggak apa-apa. Tapi orang itu masih hidup dan ada di tempat. Bila boleh kita ini berperantara dengan amal soleh, dengan asma'ul husna boleh. Tapi pada intinya, di dalam Islam itu, kalau ingin berdoa, langsung minta sama Allah SWT. Jangan aku malu, saat saya banyak dosanya. Ya istighfar dulu. Ada adabnya kau. Kau mau minta banyak dosa istighfar. Tapi Allah mendengar. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wat da'i ida da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Kalau dia memohon kepada aku. Allah di atas arasnya sana dan dia dekat dengan hambanya. Maka kalau meminta, langsung minta sama Allah SWT. Kemudian dari keindahan Islam, orang yang punya dosa dalam Islam nih, kalau orang mau bertobat, apa harus datang ke ustaz? Ustaz, saya banyak dosanya. Nggak perlu laporan sama ustaz. Nggak ada yang namanya pengakuan dosa. Datang ya Allah, banyak dosanya. Berapa saya harus bayar Ustaz? Sampai ingat di Eropa itu salah satu penyebab munculnya aliran Protestan itu dijualnya suku gufron dijualnya kwitansi-kwitansi ampunan. Jadi orang-orang yang berbuat dosa datang ke gereja-gereja Katolik pada waktu itu di Eropa sehingga muncul katanya nggak benar nih kata dia masa bisa bagi-bagi pengampunan dosa tiket masuk surga ada stempelnya masuk surga subhanallah dalam Islam, kalau orang berbuat dosa, di mana kita berbuat dosa? Langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa syaratnya orang taubat dalam Islam? Tiga empat. Ini hadiah dibagikan. Masya Allah, ada yang bagi-bagi hadiah. Syaratnya taubat lengkap. Kalau kurang nggak dikasih hadiah. Dalam Islam. Nah, fabel. Yang pertama, berhenti tidak melakukan maksiat itu menyesali perbuatannya yang ketiga bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi satu lagi empat syaratnya tiga tiga apa empat jamaah ada yang nambahin nanti itu hadiahnya buat siapa buat yang nambahin apa kita berhubungan dengan pak maka ketika berhubungan dengan hak hamba dikembalikan. dikembalikan. Minta dihalalkan. Hadiahnya buat yang ini apa ini itu jemaah? Bagi dua ya, yang tiga lah dikasih bang. Masya Allah. Barakallahu Taib, zaklah khair, masya Allah. Barakallahu fikum. Taib jamaah dalam Islam, masya Allah. Di dalam Islam mudah orang yang tobat. Kalau hubungan manusia harus minta maaf. Kalau enggak minta dihalalkan. Kalau umpamanya berhubungan kita nih pernah ya mengambil haknya dia, datang ya mah kepada dia. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat semua hak kita itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang lelaki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innali mamlukin yakhununani." Aku memiliki budak-budak yang mereka berkhianat kepadaku. Wa mereka durhaka kepadaku. Fa'adribuhum. Maka aku memukul mereka. Gimana hukumnya? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau engkau memukul dan sanksi yang kau berikan kepada mereka itu sebanding dengan dosa yang mereka lakukan, maka impas antara engkau dengan mereka. Kalau sanksi yang kau berikan itu in, sebanding dengan durhaka mereka impas. Tapi kalau ternyata sanksi yang kau berikan lebih ringan dari dosa mereka, maka engkau nanti akan mengambil hakmu kepada mereka di hari kiamat. Tapi kalau engkau memukul mereka lebih dari dosa mereka, maka mereka akan mengambil haknya di hari kiamat kepadamu nanti. Langsung nangis orangnya. Enggak ada yang dizalimi. Wa mallahu lil abid. Semuanya akan diberi haknya. Jadi kalau seorang berbuat dosa kepada orang lain, kemudian dia mati sebelum diambil tuh haknya, di hari kiamat akan ada sidang nanti. Dan urusan sama Allah itu gampang. Karena Allah ghafurur rahim. Tapi urusan sama manusia, Allah. Kita datang minta maaf, apa kata dia? Tiada maaf bagimu. Betul jemaah. Sama manusia ini kalau dia udah sakit hati, dia nggak akan ngasih maaf sama kita. Maka berusaha kita kalau punya dosa sama orang, cepat minta maaf dan jangan membolimin orang. Dan kita berbicara tentang syariat Islam yang lainnya, tentang puasa. Di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Di dalam Islam itu ibadah puasa untuk bertakwa. Ibadah puasa disyariatkan kepada orang-orang sebelum Islam, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi. Mereka disyariatkan puasa juga sebagaimana Allah firmankan di sini. Tujuannya untuk bertakwa. Ayaman ma'dudat, tapi hari-harinya terbilang. Jadi orang Islam itu puasa cuma berapa hari? 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan. Itu wajib. Dan disyariatkan sahur dalam Islam ini Bahkan yang membedakan puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab apa? Mendahulukan sahur, mendahulukan sahur. Mengakhirkan waktu sahur dan mendahulukan waktu berbuka. Seperti itu. Pernah ada kaum muslimin yang di Eropa itu oleh gurunya ditanya itu, ente kok puasa, ente nggak takut mati? Orang nggak makan dari subuh sampai maghrib, pikirnya bisa mati itu anak. Sampai orang tuanya dipanggil ke sekolahan. Karena anaknya, ya anak-anak umur 10 tahun udah puasa kan. Itu sekolahan internasional. Itu gurunya orang tua yang dipanggil. Ini anak kamu kalau puasa bisa mati. Gak boleh puasa. Oh kata dia aman. Kalau mati saya tanggung jawab kata bapaknya. Karena umat Islam puasa dari dulu sampai sekarang nggak ada yang takut mati. Tapi kalau orang-orang yang memang biasa makan mereka, mereka takut mati. Tapi dalam Islam puasa itu untuk orang-orang yang kuat. Kalau orang yang sakit boleh nggak puasa, musafir boleh nggak puasa, orang tua boleh nggak puasa. Subhanallah, wanita yang hamil nyusui nggak kuat boleh nggak puasa. Kemudahan-kemudahan diberikan. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama Islam. Jadi itu salah satu keindahan Islam dalam puasa. Kita bicara syahadaten. Kita bicara salat, kita bicara puasa yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bicara tentang hak manusia. Islam juga memikirkan hak manusia. Maka disyariatkan apa? Zakat. Berapa persen zakat itu? Oh, enggak banyak. Lebih indah mana? Zakat sama pajak. Pajak berapa persen? Sampai Sampai 25 persen. Allahu Akbar. Orang kerja capek-capek potong pajak. Saya pernah isi di sebuah instansi pemerintah. Tanda tangan kan biasa lah. Amplopnya tuh udah tanda tangan. Ustaz, ini dipotong pajak. Ustaz. ada pajaknya juga? Kata dia, ada Ustaz. Kata dia, Masya Allah. Dan dalam Islam jauh lebih rahmat Cuma dua setengah persen. Dan itu tiap bulan. Enggak, setahun sekali kalau sampai nisabnya. Jadi ada nisabnya. Orang yang akhir tahun hartanya cuma 30 juta, ada zakatnya. Gak ada zakat. Berapa nisabnya zakat? 85 gram mas ya. Berapa juta sekarang? Anggap 500 per gram kurangnya 50 juta. 40? 50 juta sekarang. 50 juta? Nggak sampai lah. Kalau 85 gram kali 500 ribu 40 45 42 setengah kita biasa pakai hati ngitungnya susah sih. pakai kalkulator terus 42 500. Baru ini kalau ada sisa. Jadi zakat itu benar-benar memudahkan orang. Muncul aliran-aliran dalam Islam yang mewajibkan kepada anak buahnya 10% dia pulang. Ada yang mewajibkan seperlima dari dari hartanya, humus umpamanya. Wajib membayar humus kepada ustaz-ustaz yang umpamanya. Nggak ada dalam Islam. Hak yang wajib dalam Islam itu zakat dua setengah persen. Jadi kalau kita bekerja tiap bulan dapat gaji nih, tiap bulan dapat gaji, gaji umpamanya tiap bulan gajinya 20 juta. Anggap ada orang yang gajinya tiap bulan 100 juta. Ada zakatnya. Nanti setelah akhir tahun, idahala alaihi alaihil haul. Sudah berputar setahun dilihat, kalau sisa duitnya cuma 10 juta, karena dia sudah beli rumah, beli mobil. Ini zakatnya cuma 10 juta. Kena zakat 10 juta. Tidak kena. Islam itu benar-benar mudah dan indah. Tapi yang ngamalkan zakat ini, Masya Allah. Sudah sedikit, masih males ngeluarkan zakat. Memang jamaah kalau kita punya uang 50 juta, zakatnya berapa? 1 juta 250. Nggak banyak pak. Tapi kita punya uang 1 M zakatnya berapa? 25 juta. Mulai berat ngeluarin 25 juta. Ya Allah kata dia. Ini buat beli motor ini dapat dua. Orang sudah pikirannya dunia Ketika punya uang 10 miliar berapa zakat? 250 juta. Subhanallah. Maka ingat di dalam Islam itu kita diajarkan untuk mulai bersedekah. Kita katakannya itu yang wajib. Kalau mau yang sunnah, masya Allah. Orang punya duit 10 ribu, mau dia bagi yang 5 ribu, 50 persen, boleh. Bahkan dianjurkan. Tapi yang wajib, itu 2,5 persen. Allah berfirman wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Kemudian zakat ini buat siapa? Buat orang-orang khusus, nggak sembarangan orang. Allah sebutkan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usahakan kita ini tidak diperbudak dunia. Tujuan mengeluarkan zakat itu dua. Tujuan bersedekah itu dua. Tujuan untuk kita yang mengeluarkan dan tujuan untuk yang dikasih. Kalau tujuan untuk yang mengeluarkan apa kata Allah? Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa salli alaihim inna salat inna salataka sakanun lahum. Ambil dari harta mereka itu zakat. Yang zakat itu menyucikan dan membersihkan jiwa mereka. Para jamaah kalau kita sering sedekah, dua setengah persen, kita tambah lima persen, kita tambah sepuluh persen, kita tambah dua puluh sampai tiga puluh persen, subhanallah. Itu hati akan bersih, nggak akan diperbudak dunia. Dan subhanallah, saya ingat di Jember itu kita membangun pesantren putri. Kita punya tanah, ada orang mewakafkan tanah mau kita jual. Akhirnya anak ada punya kenalan di Surabaya, no ngomong, bang, kita punya tanah, ditawar 60 juta. Abang mau 90 juta. No. Itu tawaran 60 juta. Saya minta 90 juta. Kenapa kok minta 90 juta? Kita mau beli tanah di Jember untuk wakaf 90 juta. Jadi kurang duitnya. Apa kata dia? Ustaz, Anda beli. 90 juta. Dan itu tanah yang mau buat pesantren anak yang beli. Jadi duit itu buat kampus yang tanahnya anak yang beli. Kemudian Ustaz dari A sampai Z anak yang bangun. Jangan ada orang lain yang bangun. Subhanallah. Orang-orang ketika sering zakat, hatinya bersih, jamaah. Dia mau keluar duit itu nggak takut miskin. Kita kalau mengeluarkan duit, uh, mikir, mungkin saat istighfar. Untung kalau ada kotak amal ya biasa ngeluarkan 10 ribu kemudian nggak punya duit kecil ketika dilihat semuanya ratusan ribu kira-kira dia naruh nggak 100 ribu itu Wah berat Mungkin dia tunggu ya Anda mau sholat istiqoroh dulu kan Sholat Baru taruh duit itu Subhanallah Itu karena apa? Karena hatinya masih kosong Dan zakat ini membersihkan hati Makanya kalau orang-orang sering berbagi itu Pertama hartanya nggak berkurang Mana kosomalun min sodakoh. Kata Nabi nggak berkurang tuh harta dengan sedekah. Dan orang dengan sering bersedekah hartanya itu nyumber jamaah. Saya masih ingat dengan kisah seorang di Solo itu, dia kalau beli, ya Allah, ya kita belum bisa nyontoh orang. Kalau dia beli dua, beli baju beli dua, satu buat dia pakai, satu dikasihkan paket miskin. Uang belanja buat keluarganya dua, Buat keluarganya yang satu taruh di tempat anak-anak yatim. Anak-anaknya protes, abah beli baju dua, beli mobil dua, beli ini dua. Kata dia nak, Aba bukan cuma ingin pakai baju di dunia nak. Aba kepingin pakai baju nanti di padang mahsyar sana. Abang nggak cuma ingin naik mobil di dunia nak. Abang juga kepingin naik kendaraan nanti di padang mahsyar. Subhanallah. Orang udah bersih tahu dunia ini bakal dia tinggalkan. Berapa tahun sih kita di sini? Maka kenapa kita diperbudak oleh dunia? Rasulullah saw mengingatkan, ayukum malu warisihi ahabu ilahi min mali. Siapa yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta dia sendiri. Harta ahli waris, harta anaknya, harta keponakannya mungkin yang dapat warisan lebih dia cintai daripada harta dia. Kata sahabat, nggak ada Nabi. Pasti semuanya lebih cinta sama harta dia sendiri. Masa mau cinta sama hartanya orang? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, malu. Kalian harus tahu, yang namanya hartamu itu ma'akal tahu fa'afnif. Yang kau makan kemudian habis jadi kotoran. Wa ma labistahu Yang kau pakai, yang kau kendarai, kemudian rusak dan usang. Itu yang hartamu. Yang ketiga, ma'an faktahu fa'abqai. Yang kau sedekahkan kemudian kau simpan itu. Itu harta. Kalau sisanya itu milik ahli waris. Berarti kan kita lebih cinta sama harta ahli waris. Kita kumpulin, taruh di lemari, dikunci, tumpuk-tumpuk. Punya siapa? Punya dia? Bukan. Kalau kita lebih cinta dengan harta kita, keluarkan dari sana. Nih, masjid perlu apa nih? Bangun, bangun. Itu harta kita. Maka ingat dalam Islam zakat itu mudah tapi kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah untuk membantu orang lain karena kalau orang hablum minallahnya baik tapi hablum minanasnya buruk bisa masuk neraka. Rasul saw ditanya tentang seorang wanita. Wanita ini masya Allah, sholat malam, puasa sunnah, zakat, sedekah. Tapi dia ini kalau ngomong pedes. Ceremeh? Ya, belum tentu ceremeh. Orang ceremeh kadang kala nyenengkan hati. Anak kalau sulan seneng. tapi nyakitin hati orang. Kalau ngomong mungkin sedikit tapi nyelkit katanya orang. Ya. Ngomongnya itu nusuk di hati. Kalau sekali ngomong. Apa kata Rasul SAW? Ini orang suka ganggu tetangganya Rasul dengan lisan. Nabi mengatakan, Hiya finnar. Dia di neraka tempatnya. Kemudian ditanya tentang wanita lain yang biasa-biasa sholatnya, sholat wajib, kemudian puasanya juga puasa wajib, tapi dia kalau punya rezeki, dia bagi-bagi kepada tetangganya. Dan dia nggak pernah nyakitin tetangganya. Hiya fil jannah. Ini yang seperti ini tempatnya di surga. Maka perlu diingat, kita beribadah kepada Allah kita tetap harus berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah haji, kita lihat ibadah haji. Ibadah haji ibadah yang sangat mudah. Karena hanya untuk yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Yang mampu berangkat. Mampu gimana? Yang punya kendaraan. Yang bisa jalan ke Mekah jalan enggak? Jalan kaki jemaah. Bisa kalau orang mampu jalan kaki ke Mekah. Berangkat enggak? Kalau dia punya bekal berangkat. Itu dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Maliki. Orang yang mampu berjalan-jalan. Pokok punya bekal. Makanya hajinya orang-orang Afrika. Orang-orang Afrika itu kebanyakan mazhabnya Maliki mereka. Kalau di Indonesia Syafi'i mereka Maliki. Mereka itu kalau berhaji tujuh tahun. Dulu. Kalau sekarang udah ada pesawat ada kendaraan. Mereka berangkatnya tiga tahun, pulangnya tiga tahun, setahun berada di Mekah dan Madinah. Maka mereka biasanya sebelum haji itu mengumpulkan keluarganya. Kalau tujuh tahun anak tidak balik, istri anak sudah mulai masa idahnya, warisan sudah dibagi. Kalau tidak balik, karena nggak ada telepon dulu, ya udah nggak ada kabar, sudah istrinya mulai beridah dan akhirnya dibagi-bagi sebagai harta waris. Tapi haji mudah bagi yang mampu. Terkadang orang memaksakan diri, udah tua renta, udah nggak bisa jalan, berangkat haji, udah nggak wajib bagi dia, udah nggak wajib. Kalau mau tafadhol, tapi sudah tidak wajib karena di sana haji itu ibadah fisik dan ibadah harta. Terus gimana orang yang nggak bisa haji supaya dapat pahala haji? Ustaz, enak banget Ustaz. Orang kaya bisa haji. Kita yang miskin nggak bisa haji gimana? Bisa dapat pahala haji. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-ghadata fi jama'ah, ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كانت له كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة رواه الترمذي والحديث صحيح Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, berzikir, mengingat Allah, ngaji juga termasuk berzikir, belajar cuma termasuk berzikir, sampai matahari terbit. Kemudian setelah itu dia sholat dua rakaat, maka akan ditulis bagi dia seperti ibadah haji dan umroh yang sempurna yang sempurna yang sempurna. Subhanallah. Tidak semua orang bisa berangkat haji, tapi semua orang bisa dapat pahala haji. Lihat indahnya Islam. Masyaallah muslimin, maka kita sebentar lagi usahakan untuk sholat. Sholatnya sholat apa disebut? Sholat syuruk. Nama sholat syuruk itu hanya penamaan sebenarnya. Sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu yang bersambung dengan kita duduk di masjid. Sebenarnya itu sholat duha karena waktunya sudah masuk waktu duha. Kita nggak boleh sholat ketika matahari terbit langsung nggak boleh harus nunggu naik sedikit kira-kira 10 menit 15 menit setelah itu baru kita sholat. Ya kemudian jamaah tentang keindahan Islam hak tetangga kita bayangkan dalam Islam itu kita punya tetangga Nasrani. Kita punya tetangga Yahudi. Kita harus berbuat baik dengan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma Jibril yusini bil jam hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jadi Islam ini agama yang paling toleransi dalam berhubungan dengan agama lain. Rasul berkata alaihi salatu wassalam Jibril itu tak henti-hentinya Senantiasa memberikan wasiat kepada aku Agar aku berbuat baik kepada tetangga Sehingga aku mengira tetangga itu dapat warisan Abdullah bin Amr bin As Kalau motong kambing Dia ngomong sama budaknya Tetangga kita yang Yahudi Kasih dulu Masya Allah jamaah jadi dalam Islam itu kita harus berbuat baik kepada tetangga kita, walaupun Yahudi, walaupun Nasrani. Kata mulai sekarang ini jangankan karena oh Zat, tetangga anak non muslim. Nah, malah itu sebagai bentuk keindahan Islam. Tunjukkan kita berbuat baik kepada tetangga kita. Tetangga kita sakit, tetangga kita butuh bantuan kita bantu. Tapi di dalam Islam kalau urusan agama lakum dinukum waliyati. Jadi kalau ngomong sama tetangga kita urusan umpamanya mereka punya acara Natalan, mereka punya acara ibadah mereka, ya kita nggak boleh ikut-ikut. Omar Ustaz dia kalau lebaran mengatakan selamat Idul Fitri ya terserah dia, nggak apa-apa. Tapi karena kita punya akidah, kita sudah tahu ul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allah itu bukan tiga, tiga itu bukan satu. Kita tahu akidah kita ul huwallahu ahad, dan kita juga setiap sholat diajarin Qul ya ayuhal kafirun La a'budu ma ta'budun maka kalau ada orang-orang non-muslim yang mengucapkan salam kepada kita selamat lebaran, ya kita katakan terima kasih. sama masalah. Tapi kalau umpamanya pas Natalan, kadang-kadang dia menunggu ucapan selamat dari kita. Ya sudah katakan kepada dia, Mas, lakum dinukum melihat. Iya, Mungkin dia mau ya makasih gitu kan. Nah, gitu. Nah, supaya tahu kita ini seperti ini mas. Jadi kalau sampean rumahnya bocor minta tolong saya, saya bangun. Sampean sakit minta antarkan ke dokter, saya antar. Saya punya rezeki, saya berbagi. Tapi kalau urusan agama, maaf mas, lakum dinukum waliyadin. Kita sesama warga negara Indonesia, nah punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, tapi kita juga dimiliki atau diberi kebebasan oleh negeri kita untuk mengamalkan agama masing-masing. Nggak dicampur adukkan, nggak boleh dicampur adukkan. Semua masing-masing. Yang Buddha silahkan, yang Hindu silahkan. Tapi kalau Islam dicampur sama Hindu, dicampur sama Buddha, dicampur sama nggak boleh. Semua boleh mengamalkan agamanya. Di mana bunyi pasalnya itu? Anak kok lupa pasal 29 Gimana bunyinya? Antum masih ingat? Hah? Iya, apa bunyinya? Nah, negara menjamin kebebasan menurut ajaran kemarin masing-masing udah. Jadi kalau itu ajaran mereka, fadl. Tapi ajaran Islam, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Karena muncul sekarang ini, orang Islam ketika Natalan masuk ke dalam gereja. Kita toleransi. Enggak seperti itu toleransi. Nah, iya ada anak-anak bahkan dari YN saya melihat itu mahasiswa-mahasiswa Universitas Islam ketika Natal mereka ada di gereja sambil difoto untuk menunjukkan toleransi gitu Pakai kerudung yang perempuan. Ya Allah, ya Karim. Ya. Ingat, sepanjang sejarah, tunjukkan ke mata dunia, suruh baca sejarah mereka di mana umat Islam mayoritas minoritas dilindungi di mana umat Islam mayoritas minoritas dilindungi umat Islam ketika masuk ke Mesir ketika masuk ke Mesir orang-orang Egypt orang-orang Nasoro di Egypt sampai hari ini masih ada gereja mereka sampai hari ini sejak zamannya Amr bin Aus. tidak dibolehin mereka karena dijaga haknya, nggak boleh gereja dianjurin. Ketika perang pun nggak boleh, pendeta-pendeta di nggak boleh dalam Islam. Ketika Umar masuk Islam masuk ke Palestina, jadi gereja-gereja kuno zaman yang ada mulai zaman itu sampai hari ini tetap ada dan dirawat. Nah ada dihancurin. Islam benar-benar menghargai mereka orang-orang non-muslim. Tapi sebalik kebalikan, di mana umat Islam minoritas, di situ umat Islam dibolehi. Silahkan baca sejarah. Myanmar umpamanya, kita lihat sekarang umat Islam di Afrika Tengah itu nggak boleh ada orang Islam satupun di pantai mereka. Sekarang di perkampungan-perkampungan yang Islam dibantai mereka. Jadi kalau bicara toleransi, umat Islam adalah umat yang paling toleransi. Nggak perlu diajarin, tapi kita perlu mempelajari toleransi yang benar bagaimana. Karena tetap ada batasan-batasannya ya. Kita nggak boleh umpamanya mengucapkan selamat untuk ibadah-ibadah mereka. Enggak, tapi kalau mereka butuh bantuan kita, mereka sakit, mereka tetangga kita, kita harus membantu mereka. InsyaAllah kita lanjutkan pada acara yang akan datang. Hada wa ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.